Mohon diterangkan bagaimana sebenarnya ada penuntut ilmu atau murid kepada gurunya. Yang seperti apakah yang disebut berlebihan atau gulu kepada guru atau kepada ustadz atau ustadahnya? Apabila bah apakah bahaya bila berlebihan kepada guru? Taib. Seorang murid sudah selayaknya dia mencintai gurunya, ya, dia mencintai gurunya, ya, akan tetapi tidak boleh gulu, tidak boleh berlebih-lebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan iyyakum wal gulu. Fa innam ahlaka man kana qablakum al gulu. Ya. Hati-hati kalian dengan al gulu, berlebih-lebihan. Ini dalam semua urusan. Ya. Karena umat sebelum kalian itu telah binasa, ya. telah dibinasakan dengan sifat al-gulu ini berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan terhadap para guru-guru mereka, ahli-ahli ibadah mereka, ulama-ulama mereka, orang-orang saleh di kalangan mereka. Ini di antara sebab yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Iya. Bagaimana bentuknya? Ya, atau seperti apakah yang disebut berlebih-lebihan dan gulu kepada guru atau kepada ustadz atau seorang ustadzah? Di antaranya seorang lebih mencintai guru-gurunya dibanding para ulama atau dibanding orang-orang yang lebih di atasnya dalam ilmu dan ketakwaan. Ini bentuk gulu ya kepada gurunya ya. Dia lebih mencintai dan lebih mengutamakan gurunya dibanding orang yang lebih utama dari gurunya sendiri. yakni orang-orang yang lebih di atasnya dari sisi ilmu dan ketakwaan. Padahal yang dituntunkan Islam, hendaklah kita lebih mencintai dan lebih mengutamakan orang-orang yang lebih dicintai dan lebih utamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dari sisi ilmu dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya. Ya. Sehingga di dalam permasalahan-permasalahan tertentu ya, terutama dalam permasalahan-permasalahan fitnah dan permasalahan-permasalahan ammah ya, permasalahan-permasalahan umum yang berkaitan dengan agama ini kita merujuk kepada para ulama. Kita merujuk kepada orang yang lebih berilmu bukan merujuk kepada guru kita apabila memang ilmunya di bawah mereka. Iya, kita merujuk kepada orang-orang yang berilmu. Iya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal tersebut dan mencela orang-orang yang tidak merujuk kepada para ulama, ya, tidak merujuk kepada orang-orang yang lebih berilmu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adaa'u bih. Walau radduhu ila rasuli wa, ulil, wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Ya, apabila datang kepada mereka perkara ketakutan, keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkan berita-berita tersebut. Andaikan mereka merujuk kepada Rasul dan orang-orang berilmu di antara mereka, maka mereka akan tahu yang sebenarnya. Ya. Mereka akan tahu apa yang sebenarnya dan mereka akan tahu bagaimana mereka bersikap. Ya, ini uh, bentuk gulu, ya, berlebih-lebihan ya kepada seorang guru, ya, di mana mereka lebih mengutamakan dan lebih mencintai gurunya dibanding orang-orang yang berilmu. Baik. Bentuk yang lain dan lebih berbahaya yakni fanatisme ya, ta'assub kepada guru sehingga lebih mengutamakan pendapat guru itu dibanding mengikuti al-haq dibanding mengikuti dalil yang ada bersama orang bersama orang-orang yang berilmu ya lebih mengikuti pendapat gurunya dibanding mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang sudah jelas Iya. Walaupun gurunya salah tetap diikuti, tetap dibela. Ini menunjukkan fanatisme yang sangat berlebihan, ya. Sampai-sampai para imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah taala mereka semuanya berpesan, kalau pendapat kami salah tinggalkan. Ya, terutama Imam Syafi'i rahimahullah taala banyak sekali riwayat dari beliau. Beliau berpesan kepada murid-muridnya, kalau salah tinggalkan pendapatku ikuti kebenaran, ikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sehingga dikatakan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala, sungguh Syekhul Islam, ya, Ibn Taimiyah guru kami adalah orang yang sangat kami cintai. Tetapi kebenaran itu lebih kami cintai. Inilah sikap ya, yang sebenarnya. Ya. Bahwasanya kecintaan kita kepada seseorang tidak boleh ya, membawa kita untuk mengikuti semua apa yang dikatakannya. Ya, walaupun menyelisih al-haq. Ya. Dan bagaimana mengujinya? Mengujinya rujuk kepada ahlul ilm. Ya. Kalau pendapat-pendapatnya banyak bertentangan dengan ahlul ilm, ya, dengan orang-orang yang lebih berilmu dan lebih takwa darinya, itu sudah merupakan karinah yang sangat kuat bahwa dia menyelisih al-haq, menyelisih kebenaran. Iya. Dan para salaf mencontohkan ya, bagaimana kecintaan mereka kepada guru-guru mereka itu tidak sedikit pun menghalangi mereka untuk meninggalkan gurunya tersebut apabila menyelesaikan al-haq. Ya. Seperti diriwayatkan dari seorang ulama salaf yakni Al-Imam Ahmad bin Yunus rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad bin Yunus rahimahullahu taala. Ya. Di mana Imam Ahmad bin Yunus rahimahullahu taala ini pernah belajar kepada Al-Hasan bin Saleh bin Hay selama 20 tahun. Ini luar biasa. Ya, selama 20 tahun. Ya. Dan Al-Hasan bin Saleh bin Hay adalah seorang guru yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya. Sampai-sampai kata Ahmad bin Yunus, dia tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau, andaikan orang ini tidak pernah dilahirkan, itu lebih baik bagi kaum muslimin. Ya, perhatikan dia mencela gurunya. Ya. Dia mencela gurunya sendiri, dia katakan, andaikan guruku ini tidak pernah dilahirkan, itu lebih baik bagi kaum muslimin. Mengapa demikian? karena ternyata gurunya ini memiliki satu penyimpangan ya bukan banyak hanya satu penyimpangan namun penyimpangan itu berat penyimpangan yang mengarah kepada kebid'ahan ya yang menjadikan dia sebagai ahlul bid'ah yakni penyimpangan kaum khawarij ya dia mengkafirkan ya atau memberontak kepada penguasa kaum muslimin ini sifat yang ditunjukkan oleh generasi salaf. Tapi bentuk gulu yang lain kepada guru-guru itu, misalkan mencari keberkahan ya, dari bekas-bekas guru, ya, bekasnya kiai. Misalkan ada sisa air kiai itu diperebutkan oleh santri-santri, ini bentuk gulu. Ya. Ini bentuk gulu dan tidak ada sedikit pun keberkahan di situ. Ya. Karena keberkahan itu dengan mengikuti dalil, dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan yang seperti ini hanya khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Keberkahan dari bekas-bekas seseorang, ya, bekas wuduknya, bekas minumnya, bekas pakaiannya dan seterusnya itu hanya khusus dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya ketika Rasulullah SAW meninggal, orang-orang tidak mencari keberkahan dari bekasnya Abu Bakar, ya, tidak mencari keberkahan dari bekasnya Umar, Uthman dan Ali. Ya, sebab mereka memahami, para sahabat memahami itu hanya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahayanya ya sifat-sifat ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun yang sebelumnya bahayanya apa? adalah membuat seorang itu keluar dari jalan yang hak ya dikarenakan mengikuti gurunya atau kecintaan yang berlebihan berlebihan kepada gurunya demikian wallahu taala a'lam